jenengan sengit karo wong pelit napa pembeteng, jangankan sampean wong pelit karo wong pelit ki padha-padha sengite karena tidak saling menguntungkan loh jangan anggap sepele yang namanya jiwa pelit pelit niku awal mula dosa besar muncul rentenir tukang rolas rolas no duit tukang manak manak no duit berawal dari jiwa pelit karena jiwane rentenir padha karo jiwane wong pelit boro-boro no tanggane utang dheweke gelem di dhisik tanggane utang sengaja duwite kon padha manak nyatane tanggane nembung utang 10 nampane songo nyarutange kon limolas. licik apa licik licik apa licik kudu namung licik ngenjang tenggene akhirat rentenir-rentenir sing seneng ngumpul-ngumpul ke dunia dengan cara tomak minanas ngakal-ngakali bandane wong minteri dunyane wong justru dunia sing dikumpul-kumpulake nekek marang gulune rentenir kuwi mau naudzubillahi min Salat si salat tapi dadi rentenir. Wonten teng mriki? Ah, mboten alhamdulillah aman. Tapi piyayi mriki rezekine bersih halal kabeh, rezekine toyib kabeh. Amin Allahumma. Tomak minanas minteri dunyane wong, ngakal-ngakali dunyane wong kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Nyang sawah nampingi galengan, dumeh longko sing weruh, pacul ngenangi patok, patoke dijejet. Sawai tanggane nyuting nih teweke ngambani onten ta mriki niku mangkat wonge tomak minan nas minteri dunyane wong ana bendu saking ngarsane Gusti Allah wong ana petesi pendul ditebas no, lamun si lamun pendule dadi pete temenanan Jenenge pendul kebange petek udanan setitik ambrol kabeh. Pelemesi pentil ditebas-tebas seno. Lamun si lamun pentile. Kok pentile zopo? <laughs> Iki lagi cerita. Pentile pelem Pak Banser. Kok pentile sapa? pelem masih pentil ditebas seno lamun si lamun pentile jadi pelem temenanan toma minanas ngakal itu nyane wong kena bendu saking ngarsane Gusti Allah Anda harus punya prinsip in ah santum li fusikum wong nandur sae mesti bakal panen sing sae wong tua pun nandur Allah, pun nandur apik, nandur awon ataupun nandur saya kelingan ora ketemu awak bakal ketemu anak. Tak ulang, tak ulang, tak ulang. Di Cilacap, Bu, ada satu semboyan untuk mengingatkan orang ketika tu mindak butuh mindak awon, butuh mindak saya Namanya tiang mindak niku ono balasane Jenenge nandur mesti bakal lengun ora ketemu awak bakal ketemu anak. Artinya tumindake wong tua anak niku iso nyicipi apa dadi kelakuane yang sepuh. Percaya ora percaya bahwa ternyata ada satu keterangan tenggene tafsir sawi. Ngapunten ngapunten. Kita nandur mesti bakal ngunduh. Ning jangan Anda berpikir ana wong dipinteri kok meneng baik. Bukan mereka niku meneng karena bodoh. Kadang-kadang ana wong ini, Kayak wong tak pinteri kok menang bae dasare bodoh. Jangan-jangan dhek dipinteri dibodoni menang bae, enggak cerita karo tanggane, enggak cerita karo wong liya. Jangan-jangan ceritane karo Gusti Allah. Wadah watul mazlumin doa orang terzolimi doa orang teraniaya mustajabatun tidak tertolak oleh Gusti Allah la syakka fihinna dan tidak tertolak oleh langit. Wih, Bu. Doane wong tersakiti tembus langit itu. Tidak disangsikan oleh langit. Dan ternyata ana wong dipinteri meneng baik. Jangan-jangan meneng bukan karena bodoh, Dek eh, menang karena memang ceritane namung karo Gusti Allah. Percaya ora percaya tenggene tafsir Sawi ada seorang laki-laki namanya Mus'ab. Saya ulang, saya ulang, saya ulang. Tenggene tafsir Sawi ana wong lanang namanya Mus'ab. Sinten? Mus'ab niku bapake Firaun. Jebule Mus'ab kuwi wong sugih, Bu. Peternak sapi. Jumlah sapi Pak Banser ada ratusan ekor saking Sugih Bapak Fir'aun yang namanya Mus'ab. Wong Sugih niku ujian ning jebule Mus'ab ora kuat derajat. Dee Sugih diuji karo Gusti Allah ternyata istrinya Mus'ab niku wong wedok. Niki bukan karena kulo salah. kulo lagi ngecek jenengan kapi tahu. Derek mikir no pemboten ngaten niku lho. Ya mosok aku diundang adu atau saka ngene ceramah ngecomprang dewe. Aku kan melu direwangi ngono ben aku kuat. Ternyata jenengan dari guyu tak wis ngrewangi aku. Pirsa ya jelas istrine ya jelas wedok wong istri. Berarti jenengan buat ngantuk. Terima kasih Bu ya Allah. Angger ngantuk yuk kebangetan gedang kelutuk godongnya sengkleh. Wong ngantuk lambene dobleh. Gedang di dipangan ular. wong ngantuk mangakaro Gila Ya siapa sih ngajak ngaji sampai jam 2 sore? Terus saya antisipasi terlebih dahulu. Mus'ab niku bapak e Fir'aun. Sapinya banyak ternyata sampai ratusan ekor. Tapi ternyata istrinya Mus'ab sampai puluhan tahun gak hamil-hamil. Orang meteng-meteng bu. Duji karo Gusti Allah. Nanging nih istrinya gak hamil, malah Mus'ab niki menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan. Karena istrinya nggak hamil-hamil, musafid dengki banget karo wong meteng. Saben wong meteng liwat niku disepatani Allah. Hm, wong wadon metengan. Wong ini nembe babar wis meteng meneh. Setahun anake papat. Kucing apa marmut? Ketara ki wong wadok kok seneng metengan, dibalangi sarung tok langsung meteng. <laughs> Saben ana wong wedok meteng kok liwat, kok musaf weruh. Niku mesti diomong ala. Mboten namung dengki karo wong wedok ing lagi meteng. Sapine meteng diamuk, Bu. Diantemi nek sapine meteng. Sapi meteng bae, lagi majikane ora meteng-meteng. tresno niki nderek tresno karo mumpuni. Saben obah ki dikendangi aku ya Allah. <laughs> Rasa dadi kaya jatilan aku. <laughs> Salu ala Nabi Muhammad. Satu ketika ono sapine Mus'ab agi meteng lagi diantemi ternyata kui sapine dirahmati oleh Gusti Allah sapine isok ngomong koyok menungso neng ngucap, "Eh, Mus'ab, iyo aku pancen sapi. iyo aku pancen kewan. Nanging tino iki aku dirahmati oleh Gusti Allah, aku iso ngomong kaya dene awakmu. Rungokke sumpahku tino iki. Aku ikhlas diantemi karo sampean. Aku ridho digebuki karo sampean. Ning rungokke dungaku, sesuk bojomu iso meteng tapi anakmu terbuat dari sudutnya neraka. Kulo ngomongnya gedok, kulo merinding bu. Berarti nek nek iso ngomong mergo dirahmati Allah, iso ngomong ataupun tidak jebule hewan punya perasaan. Betul bu? Kalau sapi bisa ngomong, pasti sapi tak akan Iya, aku kewan, tapi dina iki aku dirahmati oleh Gusti Allah iso ngomong kaya dene awakmu, rungokke sumpahku dina iki. Aku ikhlas lek diantemi karo sampean, aku tetep donga. Sesuk bojomu iso meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojok aneh neraka. Begitu kata sapi. Eh, kata mumpuni. Eh, begitu kata mumpuni. Eh, tapi sapi sih ngomong. Ah, begitu kata sapine mumpuni. Eh, tapi sapine mus'ab. Ah, begitu kata Ah, begitu kata sapi yang disampaikan oleh mumpuni saya sendiri. Bukan ceramah dilawan. Tapi ternyata Bu, Niki yang menjadikan kenapa adat di tanah Jawa kalau istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. perikitan kedua dan adat seperti itu? Ada tradisi begitu? Niku bukan sekedar tradisi, Ternyata niku ngangge dasar salah satunya tenggene tafsir sawi. Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk nggak boleh, tapi demek manuk boleh. Se se, jenengan guyu guyu apa? Loh kok guyu manuk? Iki lagi cerita manuk sing ana matane. Sik sik. Loh, ya Bu manuk apa bae, Bu? Wong istrinya kan lagi hamil. Berarti kan suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Hukumnya begitu. Berarti kan kuwi Bu manuk sing ana matane, Bu sing ora ana matane. Jenenge istri lagi hamil, suami nggak boleh sembarangan berbuat dolim. Ya wis, jenengan ki full vulgar sampean. Tak contoh ke kewan liane. Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Nyetrum belut nggak boleh, tapi demek belut boleh. dasar pancen wong kene ki angel-angel pantesan Pak Kiai kuru-kuru jamaah iki ngeyel-ngeyel model ngene ya Allah ya wis golek contoh liyane istrinya lagi hamil suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan nyamuk walaupun kewan beli nggak boleh sembarangan dipateni mergo istrinya lagi hamil sampai semut kewan cilik nggak boleh asal dipites mergo nopo istrinya lagi hamil inilah kenapa di dalam Islam tiang nyembelih hewan kurban harus pakai senjata yang sudah dipersiapkan diasahkan ditajam supaya tidak menyakiti hewan sing disembelih walaupun halal untuk disembelih pun pakai adab yang baik supaya si hewan tidak merasa terdolimi niki ono dasare kabeh Banggalah kita jadi wong Islam, bangga dados tiang nang biat. Soalnya nopo, kita semua pakai dasar. Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan karena nih Mus'ab ngucap, "Iya, aku ikhlas diantemi, tapi aku ngucap doa, ngenjang bocomu iso meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut ane api neroko. Apa jawabnya Mus'ab? "Ya rapopo, sing penting bojoku meteng." dasar Mus'ab ki wong jelek ibu ternyata tekan ngomah Mus'ab niki kata syahwat kumpul kali sing wedok maaf ngapunten beberapa kemudian waktu akhirnya istrinya Mus'ab hamil tenanan sesuai dengan sumpahnya si sapi ternyata bareng hamil entuk wolung wulan terlanjur Mus'ab mati terus istrinya memang hamil sesuai dengan doanya sapi yang tergolimi tapi kurang dua bulan melahirkan si Mus'ab niku ma alias mod ngucap modar kok semangat untung bapak e Fir'aun ora popo sah sah mawon karena Mus'ab mati akhirnya istrinya hamil seorang diri bareng lahiran anak laki-laki bayi kakung bareng bayi bayine lanang diparingi nama oleh ibunya anak emus at almarhum ternyata dipun paringi asmo namanya Walid malah bukan Firaun nama aslinya Firaun niku Walid nama dari ibunya Walid bin Mus'ab. Jebule Walid niki barang lahir, pertumbuhannya niku lain daripada bayi umumnya. Sing liyane bayi nembe belajar mbrangkang, dheweke wis mlaku nganti lungguh ungkang ungkang Liyane nembe belajar mangan gedang, dheweke wis mangan kerikil. <laughs> Ora seumume bayi pada umumnya. Dan ternyata Walid kawit lahir nganti tekan mati nih nggak pernah sakit guys Poro-poro meriang awalnya panas Mumet nggak pernah pilek nggak pernah Sampai-sampai gara-gara DWN niki lain daripada bayi yang lainnya, ternyata si Walid niki lainnya belum usia akil balik, dheweke pun balik rumiyin. Maka ketika remaja nakal luar biasa tuso opo bae dicicipi karo Walid. tuso durhaka karo mae ora manut karo tiang sanes, delingaken ngeyel, bahkan sampai hobinya mabok, pekerjaannya adalah judi. Sampai-sampai satu ketika emang e mangkel ngucap Walid, Walid, bocah diomongi yangil dasar pancenin anak set dasare wong tuane ya ora ngaji, ora ngerti dasare agama. Ucapannya ya pun kasar, Bu. Ini kenapa di dalam kitab Azkarun Nawawi namanya orang menjelek-jelekan nasab, menjelek-jelekan keturunan, ngolok-olok keturunan, itu namanya perbuatan kufur. Kufur adalah melupakan nikmati Gusti Allah. Contoh, akeh wong tua dosa salah kaprah. Dumi anak wedok ayu, main ngucap, "Iya Allah, bocah ayu tenan, anak e sapa?" Apa lali lek gawe? Sajane arep ngelem anake wedok. Ning ngene ucap, "Ih, bocah kayu tenan, anake sapa?" Lho, karo anake dhewe kok sanksi? Karo anake dhewe sanksi. Ini disebut kufur. Eh rodok mending niku. Ono sing lebih parah. Bocah rewel, angel ngomong-ngomongane, dasar anak setan. Sing setan sopo Aku yo kadang-kadang melas karo setan. Kula kumireng kabar Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Darami, Pak Lurah, Pak Kiai, awal tahun 2023 setan niku badhe pensiun kasih. Soalnya selama ini setan itu merasa terpojokan. Ndak salah apa-apa tapi kok malah nggo sawah tombal ambil, Bu sing akhirnya pancen bener sakjane setan kuwi wedi banget karo Gusti Allah nang ngisane iki setan padha wedi karo menungso ini tangkap Kabupaten Magelang maaf ada kejadian anak laki-laki anak kandung tega menghabisi nyawa ayah, ibu dan kakak perempuannya nauzubillah min dzalik summa nauzubillah min dzalik dengan cara diracun Bareng ditaleti kali pihak kepolisian diinterogasi, ternyata anak laki-laki ini mengaku pertama dengki karo Mbak Yune. Mbak Yune entuk beasiswa kuliah teng luar negeri. Tapi selama dia melancarkan aksinya meracun keluarganya, jari mergo kena bisikane setan. Maaf dalam sejarah kulo ngaji Gak pernah aku ngerti saking kiai kulo Ada anak setan yang tega membunuh ibu setan Gak ada Saniki setan lebih wedi karo menungsa, Karena ternyata kelakuan menungsa lebih biadab ketimbang setan, lebih keji ketimbang setan, lebih sadis ketimbang setan. Sampai wingi Cianjur gempa bumi, kula niki Cilacap, Bu. Cilacap niku perbatasan kali Pangandaran, kali Banjar Patroman, kali Ciamis. Dan yang perbatasan langsung persis niku daerah daerah-daerah Majenang, daya luhur niku satu hari ketika Cianjur gempa bumi, satu hari sokrosok gempa bumi tiga sampai lima kali. Lah kejadian tentang Kecamatan Adipala niku persis perbatasan pantai selatan gen pinggir Gunung Serandil. Niku lebar asar ono tiang hajatan nanggap ebek. Ibu tahu ebek enggak? Ebek niku kuda lumping, kuda lumping. Cara mereka apa? Jaran Kepang, Jatilan. Nek cara Cilacap ebeg Mriki Jatilan, Jaran Kepang. Sing niku lho sing memeragakan jaranane niku kerasukan setan. Mriki kerasukan setan mboten? Oh, sapa jenengan apa kudane? sing numpak jaran kepange kuwi kerasukan setan. Mula kan ana lagune ada satu permainan. Permainan unik sekali Orang naik kuda, kuda naik orang Eh salah Salah lah Orang naik orang Eh buten Sece, aku kurang ngerti lagu nih Rewangi-rewangi mbak vokalis uh, ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda ah, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Nah, itu maksudnya. Terus ngerewangi tak sawir dulu. Sajane pingin maca solawat sing pirang-pirang, tapi ini kira rada banter jadi aku banterane ngomong orang naik kuda tapi kuda bohong namanya kuda pas lagi mendem Cari kan kerasukan setan iso mangan beling ya toh si jati lancaran kepang pangkui, lajeng berguling-guling di atas bara api melakukan ning paku iso kuat melakukan itu cari mergo kerasukan Setan lah pas lagi mendem kan ditabui pong deng pong pur pong deng pong pur pong deng pong pur pong deng pong pur pong deng pong pur. Kalau mendem lagi mangan beling, ana gempa bumi ora krasa. Niku teng pinggir pantai niku teng kecamatan Adipala iki cerita nyoto. Ana gempa bumi ra krasa lagi karo mendem ngene iki, Bu. Si nonton ya seneng banget. Dari arah pantai Serandil, saking arah pantai selatan ada serombongan orang lari-lari sambil teriak tsunami kan ombaknya gede ombaknya kuwi dhuwur teng pantai selatan pas lagi ombaknya tambah gede wong is padha kaget karo layu-layu. tsunami tsunami lah jaran kepang sing lagi mendemangan beling kok melu mlayu sak jaran kepange digawa bu Akhirnya rame teng kecamatan Kroya menyimpulkan jebule setan wedi karo sunah. <laughs> Asline setan ki wedi banget karo Gusti Allah. Ning akhir-akhir niki nggih niku wong anu mangan beling jare kerasukan setan. Setane padahal doyane mangan klopo nom. Ngeten niku lah kok malah mangan beling kerasukan setan. Lama kelamaan setan merasa selalu difitnah, akhirnya saniki 2023 setan ki badhe pensiun gasik. Oh bocah nakal main ngucap dasar anak setan. Lho ini milu gawe ora kok. <laughs> Mari sekedap-sekedap Bu. Nggih, anu sokone sound system niki non bu. Aman nggih, aman nggih. Ampun kangge senderan sama sama tawis bungge. Niki mbok sampai tipe rono niba pak cari. <laughs> tiba ngene nibani sampean. tipe ngene yo malah nibani Pak Banser barangan. nggak aja disenderi sementara ya Allah. Eh lanjut apa mboten? Terus apa mboten? Ngolok-olok keturunan membuli. Berarti niki sampai bullying niku udah dari sejak zaman Kanjeng Nabi niku dilarang bahwa artinya sudah pakai dasar orang membuli menghina menghina ke rupane menungso menghina keturunan itu namanya kufur nikmate Gusti Allah dilupakan sampai akeh wong ngucap ngene iki botah pelit persis kaya mbahmu ini termasuk yang namanya membuli bahkan menjelek-jelekan keturunan diwastani kufur. Mula niki keing nopo, setiap lesan kita wong tua ket dijogo. Dakwatul walidi, doa orang tua niku mustajabah. Tapi lebih mustajabah malih, yo ya tesi tenggene doa-doa ingkang lasak kafihinna tidak tertolak oleh Gusti Allah, tidak tertolak oleh langit. Geni kuwada watul mazlumin, doa orang teraniaya, doa orang yang terzolimi sampai sapi niku kewan jebule ternyata anak Mus'ab niku si Walid alias Fir'aun lagi cilik kena sepatane soko kewan disakiti karo bapake Ternyata si Walid niki nakal luar biasa ibu yang ngucap dasar bocah mau angel. Si Walid jawab, "Bu, orang usah ikut campur karo urusanku. Ana aunul syahwati. Aku iso ngatur nafsuku dewe, Ana aunul syahwati aku iso ngontrol nafsuku dewe, Begitu kata si Walid. Akhirnya mae mangkel, "Yo, nek pancen kowe ora gelem delingke keme karo ibumu, ora tak undang Walid meleh kowe. Tak undang Aun." Aun kowe artine pirang-pirang syahwat. Wis kena sumpahe sapi, wis kena weleke mae, akhirnya Walid niki semakin nakal. Satu ketika menang judi, menang lotre, dia sugih dadi raja, karena tidak pernah sakit, nggak pernah meriang, dia saking sombongnya mengaku Tuhan. Akhirnya mengganti namanya dari Walid menjadi Fir'aun. Fir artine Melayu, aun kui pirang-pirang syahwat. Tadus Fir'aun adalah wong sing seneng buru nafsu ning dunya. Adanya Fir'aun satu bentuk tondo bahwa tiang sepuh berkelakuan anak keturunan iso nyicipi tandurane tiang sepuh. Maka hari ini satu amaliah kita muka-muka dicatat sana Allah yang pertama tahun baru dalam rangka kita bermuhasabah. Kita metani awak dewi masing-masing. Boleh merayakan tahun baru silahkan. Tapi jangan sampai melanggar koridor. Di antaranya tahun baru kita delingakan tambah dino tambah umur. Kelong malih nikmat kula panjastri tinggalan alam Maka kita bermuhasabah dengan adanya pembangunan masjid kita Alhamdulillah hari ini diresmikan walaupun kurang 5%, tadi 5%-nya sudah digenep di karo jenengan. Alhamdulillah mudah-mudahan dadosaken amal jariah kita ingkang sakit kangen dan dosi iman takwa kula panjenengan nambahi kuate hiroh semangat ibadah tenggene Masjid Al Mubarak. Amin Allahumma. Jam pinten jam Pak? Jam Jam songo. Jam songo. Oh, jam songo waktu Indonesia Kutho Anyar. Nek teng Lawas benten. Oh, eh, nek teng Anyar masih jam 9. Oh. Niku berarti jenengan pinter aku sing dipinteri. Tomak minanas. Ngakal-ngakali wong iki sampean. Jam 12 jam songo tomak minanas. <laughs> Oh, mboten mboten niki saking senenge lek ngaji dados mboten krasa ngajine sampun sejam setengah. Saya bukan hitungan, Bu. Ning kula niki betul-betul waktunya niku terbatas dan betul-betul ditentukan oleh Gusti Allah dengan cara apa? Dengan cara kedisiplinan. untuk mereka kasih setengah sedoso dijemput karo suara kenal pot dibobok terang terang terang terang terang Gak apa-apa, kula seneng Mas. Senengnya seneng cinta karo agamane Gusti Allah niku berbagai cara bentuknya. Wong bobok motor diterang tang tang tang tang tang tang gasak purete timun seneng. Gak apa-apa, namanya ikut berkontribusi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai aku mangke niki batin bar diterang tang tang tangi. Tumpak ke andong. aku batin. Ki pengajian apa aku jadi pengantin sunat batinku. <laughs> Semangat iki loh warga Kutanyar. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Panggungnya duit, kembangnya duit, kosidae kadung tresno duit, tarube, sound sisteme, seneke, Oh, siji meneh mumpuni. orang mung aku tok ya Haji Abdul Aziz. Udah mau ngaku ye. guyonan yai guyonan saya sangat. Saya itu kula nyun dibantu angke karena memang niki perjalanannya lagi padat sangat tang perjalanan ibu niki awal tahun sehingga kalau dibantu wong kalau tuki mereka kasih berarti sing tang kendali ya aku kan kudu tuki kasih salah aku munggah setengah sebelas <laughs> kini ono ngarani jebul punya mental Ya Allah. Jareng nggone mentel ngungkuli sindene ya Allah. Bu Sartina, Bu Sartina. Itu fitnah. Aku nggak mentel cuma rodok lenjeh ngono kuwi, Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan masjid kita Al Mubarok nembe monti akan anda tusakan masjid ingkang makmur, Nyelamatakan kali warga masyarakat Kutha Anyar. Kita semua dipun akan imane, dipun akan islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuso, bisa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi mawaddah warah mawasakina, dijauhkan dari wabah musibah. Jadi keluarga yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuso sakit husnul khatimah. Amin Allah Allahumma Wasun ampun kontur ampun rumin Mau Pak Kiai Haji Abdul Aziz Dereng cekapan lek sambutan ngendikan Sebagai mewakili tokoh ulama Pak Milo Klosun kanti sangat Kang kita barukan ngalah barukah Kulo nyon siada doa Romo Kiai Haji Abdul Aziz Kersane derek mengimami doa Pengosan Tinten meniko Matur sembah sun sangat Tan Tanfidya Surya butuh ulama ranting kutanyar Poro Kiai Poro Haji Matur sembah sun sangat Kesan derek paring iti pangistu Bobot samat Walaupun sinosorawe telat tapi alhamdulillah kersa hadir satu kebanggaan bagi kami derek senang Pak Camat wow harusnya Pak Camat juga sambutan tapi karena rawe telat datus buatan kebagian wekdal tapi matur sun rawi pun datus akan kita tambah semangat Pak Kapolsek terima kasih Pak Darami Luki matur sun beserta Pak Kamtipmas Babinsa Pak Carik Pak Kepala Desa Terima kasih sudah mendukung kami warga masyarakat Komplek Masjid Al Mubarok. Rosun kanti sangat jenengan tesi lunggu, Bu. Tesi lunggu nggih, Bu nggih. Resi lungguh kanti sakeca, kula bantuan jenengan hikmat mengambilkan doa ingkang pun imami kalian akhinal kiram Romo kiaci uh, eh, Abdul Aziz Sumonggo Saking kalau saya terus daerah Pak Puntan Pak Banser, terima kasih. Kami sudah dibantu direwangin dari diamankan. Mugi-mugi tambah berkah dari akan Allah Ulama. Amin Allahumma. Setelah panjang dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mugi-mugi sapi paredoan jalan kontur dengan tidak dalam satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis Allahumma. Usikum nafsi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datipun Imami Rama Kiai Abdul Aziz semoga sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.